بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الله أعزني وعزكم الله kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih terhadap kitab Nam Nadmil Warakat Nam yang mana Nadmil Warakat dikarang oleh Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan apa? Lafaz yang menunjukkan umum. Nah, halaman 107 ya. Ya. Nah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai lafaz-lafaz yang umum. Qala al-muallif rahmatullah alaih wa labdu la bin nakirati thumma ma fi labdi man ata biha mustafhima. Sekarang berkaitan masalah lafaz la yang datang tapi sebagai siak apa barakallahu fikum setelahnya nakirah. Nanti yang dikenal dengan an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Paham ya? Na barakallahu fikum. Contohnya innallaha la yaghfiru an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu sebagian mereka memasukkan an yusraka bihi ta'wil masdarnya syirkan bih. Itu e, barakallahu fikum memasukkan umum. Semuanya. Namun ada yang merinci bahasanya yang tidak diampuni itu adalah syirik akbar. Itu pun tidak diampuni kalau dia tidak taubat sebelum meninggalnya. Contoh yang lebih enak lagi dan lebih mudah dipahami. Nah, barakallahu fikum Naam, nanti an-nakirah fi siyaqin nahi, an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Fi siyaqin nahi banyak contohnya. Maksudnya itu konteksnya larangan di situ. Nah, contohnya apa? Nah, barakallahu fikum wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan nakirah enggak? Hah? Nak Nakirah. Fala tad'u, lanya ya kan? Jangan kalian menyeru sekali-kali nam dengan seorang pun untuk sekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala Allah ahadan. Jangan kalian kalian jangan kalian sekali-kali berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Maksudnya disekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala jangan sampai. Ahadan ini umum. Seorang pun lama malakan oleh Nabi yang mursalan. Tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, Tidak boleh. Semuanya umum karena siyaq nahi tadi. Contoh yang lain. Wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an. Nakirah enggak? Nakirah. Kita katakan syai'an ini umum, semuanya. Batu juga enggak boleh, kemudian bulan juga enggak boleh. Kan artinya wa'budullah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah taala wala tusriku bihi syai'an. Dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Umum ini, umum sesuatu apapun, baik itu bulan, bintang, matahari, manusia, pohon, kuburan, semuanya enggak boleh. Tidak malaikat, tidak pula nabi juga nggak boleh semua. Dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tahunya dari mana? Syai'an nakirah. Sebelumnya ada nahi. Wala tusriku. An-nakirah fi siyakin nahi tufidul umum. Kaidahnya. Amlum. Kaidahnya nakirah Nah, barakallahu fikum di dalam konteks larangan eh, barakallahu fikum berada di konteks larangan menunjukkan apa? umum. nam dalam sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qauluhu lafdullah fil nakirati ata bil misal ata bil misali nah di sini beliau mendatangkan dengan contoh Li anallah lin nafi karena la ini la fungsinya lin nafi untuk meniadakan wa nakiratu huwa al manfi yang ditiadakan di sini adalah nakirahnya manfi itu maksudnya yang ditiadakan wa ala hada maka berdasarkan ini contoh ini fakullu nakiratun dakhalaha nafyu fahiyalil umum. Maka setiap nakirah yang kemasukan padanya penafian atau peniadaan maka maknanya untuk umum. Setiap nakirah yang kemasukan padanya penafian atau larangan lah nahi maka maksudnya untuk umum. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum wa nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum juga. Kita lihat ini. Wa lihada qala ulama, oleh karena ini para ulama nah mereka berkata An-nakiratu ba'da nafyi umum. Nakirah itu jatuh setelah penafian peniadaan untuk umum. Maknanya umum nakirahnya itu. Misal dari qauluka, contohnya ya, ucapanmu. La ahada fil masjid. La ahada fil masjid. Lanya la nafil jinsi ini. La ahada fil masjid lanya la nafiyah lil jinsi. Artinya meniadakan seluruh jenis individu. Nah, tidak ada seorang pun di dalam masjid. Anak kecil juga tidak ada, yang tua juga tidak ada, perempuan juga tidak ada, laki-laki juga tidak ada. Intinya tidak ada orang pun di masjid. Tapi mungkin enggak? Nah, barakallahu fikum di masjid ada kucing, ada hewan yang lainnya. Hah? Enggak. mungkin. Ya intinya barakallahu fikum ahadun ini yang kalau dia maksud adalah manusia, ya semua manusia enggak ada. Nah, ya, tapi kalau yang dimaksudnya ini adalah semua makhluk, ya enggak ada di masjid. Mau kucing hewan pun enggak ada juga. Paham ya? Dalam nah, jadi tidak ada apapun di dalam masjid, tidak ada seorang pun di dalam masjid. Paham ya? Tapi kalau seorang biasanya untuk manusia, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Intinya meniadakan semuanya. Fakulu nakiratun fi siyaqin nafi fahiyal umum. Maka setiap nakirah nah berada pada konteks penafian, bentuk penafian maka menunjukkan umum. Wa qaluhu summa ma fil labdin man ata biha mustabhima. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ma yang ada pada lafadz eh, yang mendatangkan dengannya untuk bertanya ya, mak istifhamiyah kita lihat sini yakni anna ma idza kanat istifhamiyatan maksudnya bahwasanya ma itu apabila dia istifhamiyatan ma yang istifhamiyah untuk bertanya fa innaha tufidul umum maka itu juga menunjukkan umum wa misalu dzalik ta'ala contohnya untuk hal tersebut adalah firman Allah taala madza adabtumul mursalin apa yang kalian akan jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan para rasul nah Idan al-khulafah jika demikian berarti kesimpulannya min kalam min kalamil muallif annal am arba'atu anwa. Dari ucapan muallif bisa diambil atau tarik kesimpulan bahwasanya umum itu ada empat jenis. al awal pertama al-jama' wal al-jama' al-mu'arab al. Isim yang jamak yang dimakrifakan dengan al. Paham ya? enam Menunjukkan apa umum. Asan yang kedua al-mufrad al-mu'arab al. Isim mufrad isim yang menunjukkan tunggal kata tunggal yang dimakrifkan dengan al juga umum juga. Paham ya? Wa yustaratu alla ya- alla takuna alil ahdi aw li bainil haqiqah. Tapi syaratnya alnya hendaknya bukan al ahdiyah. Karena kalau al ahdiyah tadi umum atau khusus? Al ahdiyah tadi umum atau khusus? Khusus. Ja'a asy-syekh. Semua syekh atau syekh tertentu tertentu. yang khusus. Kata beliau, dikecualikan apa? Dikecualikan mufrad yang kemasukan al tapi al ahdiyah atau jamak yang kemasukan al tapi alnya al ahdiyah. Itu khusus itu, bukan umum. Nah, au li hakikoh atau mufrad atau jamak yang kemasukan al tapi alnya fungsinya atau menjelaskan hakikat saja. Amin ya? Nah, al amwalu fitnatun likulin Harta-harta itu adalah fitnah untuk setiap manusia Al itu apa? apakah semua harta itu bukan? Bukan, berarti khusus. Maksudnya untuk dalam artian untuk menjelaskan hakikat harta saja. Nah, di situ tidak masuk umum gitu. Nah, atau tadi likuli umat fitnah, Fitnah itu umat al-mal yang mufrad. Nah. Asal itu yang ketiga al-asma al-mubhamah. Yang ketiga isim-isim yang mubhamah yang belum jelas maknanya. Nah, wa yadkhulu tahtaha salatu anwa yang mubhamah ini masuk padanya tiga jenis. Asma syart, isim-isim yang nah barakallahu fikum yang memiliki asyart maksudnya butuh fi'il syart, butuh jawab syart. yang dikenal dengan jawazim fi'il mudhari itu. Paham ya? Yang mencantumkan dua fi'il mudhari. Asmaul istifham, isim-isim yang digunakan untuk bertanya. Al asmaul mausulah, isim-isim mausul masuk juga di situ nanti. Nah, barakallahu fikum. Ar-rabi yang keempat an-nakirah fi siyaqin nafi. Yang keempat adalah an-nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah yang berada pada bentuk atau konteks peniadaan atau penafian. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi itu kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan na'am barakallahu fikum. Jadi nanti ada an-nakirah fi siyakin nafi atau an-nakirah fi siyakin nahi itu pada asalnya memberikan faedah umum ya, memberikan faedah umum na'am barakallahu fikum, memberikan faedah umum. Naam. <clears throat> Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, selama lafaz itu masih berada pada keumumannya dan tidak ada pengkhususan maka dibawa kepada makna umum. Namun kalau lafaznya itu umum kemudian ada yang mengkhususkan maka dibawa kepada nah barakallahu hamlul am alal khas membawa lafaz yang umum kepada yang khusus. Nah barakallahu fikum membawa lafaz yang umum kepada yang khusus. Kemudian juga nanti ada umum amun maksus, umum tapi khususkan. Seperti laisa minal birri asyam siyam bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Umum ini, umum. Eh, tapi dikhususkan bagi orang yang dia tidak mampu atau dia merasa keberatan. Nah itu kalau puasa nggak baik gitu loh. Paham ya? Tapi umum berlaku untuk semuanya. Eh, tapi khusus bagi orang yang seperti itu bentuknya gitu loh. maksudnya ya? nah barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa